Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun dari kita di dunia ini pekerjaannya adalah berjalan, mencari, betul ya? Nah, salam hormat buat teman-teman di Indonesia bagian timur yang hari ini udah terang barangkali di jam segini. Ya, salam hormat juga buat teman-teman dimanapun saudara berada, baik yang mendengar secara langsung di hari Rabu ini maupun yang mendengar rekaman di kemudian harinya lewat berbagai media. Ya, pekerjaan kita-kita di buminya Allah ini berjalan, mencari, betul ya? Mengusahakan, mendapatkan, dan semuanya itu perlu cahaya. Ya, secara manusia kalau nggak ada cahaya fisik saja, ya, sebagai representatif dari kekuasaan Allah, ta, ya kan matahari, bulan, semuanya kan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bisa membuat matahari segede gitu, ha? Siapa yang bisa membuat bulan lalu bergantian siang dan malam? Nggak ada yang balapan satu sama lain. Nggak ada tuh matahari bilang, eh bulan lu nongol duluan deh. Gue masih pengen kondangan. Gue pengen nongkrong dulu begitu. Nggak ada kan? Atau bulan tiba-tiba ngomong matahari, kita berdua yuk bareng. Nggak ada kan? Allah nih yang bikin kita begini. Nah, kalau kemudian kita ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada penelitian ya dari teman-teman UGM ya tentang tikus ya. Jadi tikus-tikus ada yang diberi cahaya dengan lampu yang berbeda-beda, dengan kualitas pencahayaan yang berbeda-beda, dengan waktu yang berbeda-beda. Ternyata kesimpulannya Masya Allah. Di antara kesimpulannya adalah Tikus-tikus yang kemudian diberikan cahaya itu punya kemampuan melahirkan lebih hebat daripada tikus-tikus yang tidak diberikan cahaya. Kita zaman waktu kecil ingat nggak suka si lampu ini uh, ayam. Anak sekarang udah jarang begini nih ya. Padahal yang begini asik gitu. Lagi gendong ayam diberakin itu. Ah subhanallah itu. Sedap. <laughs> Itu baru cahaya dunia loh, belum belum yang disebut dengan cahaya Quran. Padahal kan Al-Quran disebutnya apa? Nur. Al-Quran nur. Nurun wa kitabum bin Ya. Al-Quran itu adalah nurun, cahaya. Salah satu surah saja dari Al-Quran ya, yang tidak dinamakan dengan cahaya. Kalau surah An-Nur yang sedang kita pelajari namanya surah cahaya. Tapi ada surah yang tidak dinamakan dengan cahaya. Dan cenderung artinya gelap. Surah apa coba? Al-Kahfi. Al-Kahfi itu kan kebalikannya An-Nur. Al-Kahfi itu surah Goa. Ya. Cave, surahnya cave, surahnya kegelapan gitu. Al-Kahfi gelap. Tapi ya, siapa orang yang baca suratul Kahfi dikasih cahaya sama Allah. Berlaku mulai malam Jumat, yakni kemis sore, sampai Jumat sore. Jadi mulai kemis maghrib, berlaku tawaran Allah tuh. Siapa orang yang baca suratul Kahfi di hari ini, mulai masuk kemis maghrib, sampai Jumat maghrib, kasih cahaya sama Allah. dari mulai malam Jumat dia baca itu atau Jumat dia baca itu sampai malam Jumat yang berikutnya atau sampai Jumat yang berikutnya dia baca. Cahaya itu ada terus sama dia. Istilah kata saya mak, kalau dia emang orang lagi nyari jodoh itu Terus dia baca itu Al-Kahfi, orang nengok oh, aja gitu. Bawaannya ngelihat dia aja. Bawaannya nyari aja. Si Fulan gimana tuh kabarnya? Udah dapat jodoh belum tuh? Ah itu cahaya tuh. Ibarat kata orang yang lagi pengen sembuh gitu ya, tiba-tiba ada kemudian sedikit cahaya dibuka sama Allah. Di sana ada tuh yang bisa nyembuhin lo tuh, gitu. Itu tuh. Kalimat itu kan yang ditunggu sama orang kan. Jangan pengen nggak ada sekali informasi apapun, nggak ada clue gitu. Ketika kita uh, datang kita kayak datang ke gurun pasir yang nggak ada sedikit pun tanda petunjuk gitu. Nah Al-Kahfi kalau dia baca, padahal dia bukan surah cahaya sebenarnya, bukan surah An-Nur. Ya, surah ke-18 dia, bukan surah ke-24. Tapi orang yang baca itu dapat cahaya. Kan pernah saya cerita itu. Ada seorang ya, istri ya, dari seorang gubernur di negeri ini. Belum punya anak. Terus saya bilang, coba bu baca bu. Al-Kahfi ini, khususnya malam Jumat supaya nanti maaf ya oleh ibu berhubungan badan dengan bapak sperma bapak itu dituntun sama Allah ya sesuai dengan firman Allah di dalam surah An-Nur ayat 35 ya ayat 35 yahdillahu linurihi mayyasha Allah menuntun dia sampai kepada tempatnya oh gitu begitu dia dawamin itu saya bercanda sama tuh ibu saya bercanda sama tuh istri saya bilang bu nanti spermanya kayak punya senter gitu di jalan kayak pakai senter gitu. Bener loh, itu kan perjalanan sperma menuju ovum bukan cuma perjalanan yang gelap gulita, tapi juga perjalanan yang bahaya. Miliaran sel mati loh, nggak bisa ngelewatin rimba rahim yang kayak begitu dahsyatnya. Makanya kita-kita yang lolos ini kan udah sel pemenang banget gitu loh. Kita bisa lolos gitu loh. Iya yeah. Kan? Wah, alhamdulillah tuh begitu kemudian dibaca Al-Kahfi, alhamdulillah. Benar terjadi dia hamil. Bagaimana lagi? Surahnya yang Anur? Bagaimana lagi satu Quran? Satu Quran. Bagaimana lagi Allah? Ya, udah. Insya Allah dah. Indonesia bisa terang dah. Kalau ada Allah nih. Ya, ada Rasulnya nih. Dalam kehidupan kita semua. Ya Allah pemirsa ya kalau rumah tangga nggak ada cahaya dari Allah buahnya panas saya buahnya ribut aja tuh harta ya kalau nggak ada cahaya dari Allah ya harta bawaannya dibawa ke tempat yang maksiat aja harta di tangan orang-orang yang tidak saleh ya di tangan orang-orang yang tidak menjalankan surah An-Nur ayat 50 ya berapa bulan tulis deh ayat 5152 ya hmm? itu hartanya itu sendiri gelisah gitu loh jadi si harta ini sendiri gelisah gitu kadang-kadang udah dikeluarin nggak mau balik deh nggak mau balik deh hati ya yang tidak dipenuhi dengan Allah pikiran yang tidak dipenuhi dengan Allah Sedangkan Allah adalah nur samawati wal ard dan kita adalah bagian dari as-samawati wal ard. Bagian dari khalqullah. Bagian dari penciptaan Allah. Maka kita kebayang tuh hati kita yang betapa gelapnya. Ya, nggak mau nerima nasihat. Bebel kan pernah dengar ya? Bebel itu susah banget dinasehatinnya gitu. Barangkali nggak ada cahaya. Coba ya ibu-ibu ya, bawa bapak ya, kalau misalkan punya anak yang kayak gitu bobelnya, jangan dinasehatin deh. Tunggu dia tidur. Ya. Begitu dia tidur, ibu bangun. Ambil wudhu, dalam keadaan tangan berwudhu. Ibu usapin kepalanya, kasih cahaya gitu dengan Quran. Ngajiin, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ayo dikhatamin Quran dari malam ke malam Bismillahirrahmanirrahim Ini anak yang kelewatan jadi setannya gitu ya, Kelewatan setannya banyak di dalam itu Mencekam di dalam Itu baru diusap Udah Koser kanan Koser kiri Bener Coba aja aja Pernah gak jajal begitu? Hmm? Tapi ya ntar ya, kalau dihajar terus nih sama cahaya, di center terus. Begitu masuk nanti selesai Al-Baqarah, masuk Ali Imran, itu mulai anak tuh tenang gitu. Nanti akhirnya begitu dia melek, ya hatinya udah dipenuhi dengan cahaya gitu. Dia jadi tahu mana yang benar, mana yang enggak gitu. Kan abis strukturnya gitu ya. Strukturnya tuh habis surah An-Nur, surah Al-Furqan. Surahnya cahaya. Habis itu surahnya pembeda. Dia bisa membedain yang mana yang jelek, mana yang buruk. Misalnya yang buruk, tahu Ustaz. <laughs> Iya bener. Mana yang jelek, mana yang baik. Mana yang lempeng, mana yang bengkok, mana yang lurus, mana yang salah. Coba aja, Jok. Aja. Sedekah juga cahaya tuh. Sedekah juga cahaya kayak ngebeli lampu tuh sedekah gelap banget hidup mudah aja pakai sedekah sikat jeder gitu. tiba-tiba jadi terang gitu ini kan gini ya bainana wa bainallah ada hijab hmm. nanti nggak bisa lihat mukanya kan tuh kelihatan nggak mukanya nah begitu dibeli nih sama sedekah jeder gitu jadi kebuka gitu oh nah cahaya Allah itu apa Ya, kemarin kita udah ngajiin kan cahaya Allah itu ya. Surah An-Nur ayat 51 52 ya. Ayat 51 ayat 52. Ya. Yakni bagaimana kemudian kita sami'na wa ata'na dan kemudian kita bisa menjadi hamba Allah yang taat sama Rasul, taat sama Allah, takut sama Allah, menjaga diri di hadapan yang maha melihat. Allah, saya malu ini ngaji begini. Malu ngajarin seperti ini karena saya belum seperti apa yang saya sampaikan. Minta doa pemirsa, minta doa. Ya. Sebentar lagi kita akan berangkat menuju ayat 39, 40 dari surah An-Nur. Habis ini kita ngaji insya Allah. Ya. Surah An-Nur ayat 39, 40. Kemarin udah kita prolog kan? Rabu kemarin udah kita prolog. Saudara sudah sempat baca eh, ayat dan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور Kita coba bahas dari bawah ya. Lihat surah An-Nur ayat 40 dari bawah ya sampai 39 dari bawah, dari baris bawah. Perhatikan. lahu min nurin. Kalau Allah nggak mau ngasih cahaya, kade itu yang bisa kemudian hidupnya terang. Serem nih ayat. Yang punya cahaya Allah, sebab dialah cahaya tak nur. Allahu nur samawati wal ardh. Nur ala nur. Kalau udah nur ala nur, wah itu kebalikannya adalah baris ya eh, atasnya ya. Kalau pemirsa lihat Quran ya silakan ditayangkan ini ayatnya ditayangkan di layar kaca silakan ya perhatikan udah ditayangkan ayat 40 nah, perhatikan nah, baris yang atasnya itu zulumatum ba'duha fauqa ba'd. Itu kebalikan dari nurun ala nur. Kalau nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Contoh misalkan, kita dapat jodoh. Ya. Itu kan udah mulai cahaya namanya tuh. Eh, jodohnya kaya. Nah itu nur ala nur dah tuh. Tambah lagi misalkan mertuanya bayanya minta ampun. Waduh, nur ala nur. Nah, tambah bertambah, tambah bertambah. Dah. Udah begitu mertua bilang, habis kawin kita berangkat umroh. Wah, nur ala nur. Hmm? Terus mertua bilang, doain bapak panjang umur, ibu panjang umur. Bapak udah siapin lahan, kira-kira 2 hektar buat bikinin properti untuk kamu jual. Untuk kamu kelola nanti. Dan itu awal, kalau nanti kamu sukses, Bapak siapin 20 hektar buat kamu kelola. Oh itu nur ala nur. Tapi itu nanti bisa berubah menjadi zulumatun ba'duha fauqa ba'd. Misal ternyata saudara nggak amanah gitu. Sering nyakitin anaknya. Saudara kemudian mencintai perempuan lain barangkali begitu. Hah? Apa yang terjadi kemudian? Waduh, mertua jadi musuh, Pak. Mertua yang baik kayak begitu. Tahu sendiri kan kalau orang sabar udah jadi musuh gimana tuh? Hah? Orang baik tiba-tiba jadi musuh. Waduh dengan kekuatan hartanya dia injak-injak kita itu. Bisa habis tuh kita. Zulumatum ba'duha fauqabal. Bisa jadi kemudian hidup kita gelap berganda. Bukan nur ala nur, tapi gelap berganda. Kalau nur ala nur, ya ayat 35. Ini gelap berganda. Ya. Lihat ya, kalau Allah udah mau bikin gelap, apa yang terjadi? Ida akhroja yadahu, lihat layarnya, lihat layarnya. Ida akhroja yadahu lam yakad yaroha. Kalau kita ngeluarin tangan kita, itu kita bahkan nggak bisa ngelihat tangan kita, padahal tangan kita di depan kita. Itu yang terjadi tuh di dalam surah An-Nur ayat 40. Au kadzulumatin fi bahri lujji yaghshaw mawjun min fawqi mawjun min fawqi sahab. Zulumatun ba'duha ba'd. Kita ada di lautan malam hari yang lagi kena badai. Nggak ada lampunya tuh perahu, nggak ada lampunya tuh kapal. Gelapnya berganda-ganda. Bahkan bukan di atas loh, tapi di dalam laut. Artinya kita udah udah tenggelam gitu. Sampai Allah bilang, kalau kita, nih, kalau kalau engkau wahai manusia, kalau kalian wahai manusia, ngangkat tangannya, itu tangan kalian aja nggak bisa ngeliat, nggak bisa kelihatan. Sebenarnya sih nggak perlu di laut lah ya di kamar kita ya begitu. Kalau kamar kita gelap ya minta ampun gitu ya pekat, mati lampu nggak ada cahaya sama sekali begitu. Coba dah kita gini-giniin nggak kelihatan. Zulumatum ba'duha fawqa Jangan sampai kita begini pemirsa. Jangan sampai. Dah. Kalau masih di dunia nggak apa-apa bos. Kalau zulumatum ba'duha fawqa tapi kita di neraka yang berlapis-lapis innalillahi wa inna ilaihi rajiun jangan sampai kita begitu dari sampai ketemu lagi pemirsa ya Rabu yang akan datang insyaallah episode kelima berarti besok ya makasih mudah-mudahan kebersamaan kita dari Allah Subhanahu wa taala saya Yusuf Mansur ya makasih buat kepercayaan saudara juga nyantranin anak saudara di dalam Quran mudah-mudahan anak saudara bukan cuma bisa apa Quran tapi bisa mengupas seperti saya mengupas ayat-ayat Quran atau bahkan lebih jazakumullahu ahsanal jazak Salam juga buat teman-teman Patreon, teman-teman Miracle, teman-teman kuliah online di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.